Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ta Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du faya ibadallah Usikum wa nafsi bitaqwallah Faqad fazal muttaqun Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Saudara-saudaraku seiman jamaah salat Jumat rahimakumullah Marilah kita bersama-sama menguatkan keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita bersyukur dan mensyukuri seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian dan menggunakan kesempatan hidup ini untuk senantiasa berbuat yang terbaik dalam rangka kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mengevaluasi segala noda dosa yang pernah kita perbuat dengan bertobat dengan taubatan nasuha. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa kita telah berada di penghujung bulan tahun Masehi ini. Rasulullah mengingatkan kepada kita sekalian Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Bahwa Robi, maka dialah orang-orang yang beruntung kata Rasulullah. Pernyataan hadis ini sungguh memberi pelajaran kepada kita semua yang tanpa kita sadari secara kasat mata kita merasakan usia kita bertambah. Tetapi sejatinya kalau kita renungkan bersama dari ketetapan usia yang diberikan Allah di muka bumi ini usia kita telah berkurang sejatinya maka tinggal bagaimana kemudian kita mengevaluasi setiap amal perbuatan kita untuk mengejar tiket hamba-hamba Allah yang mutakin menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khotimah maka Allah mengingatkan kepada kita semua wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin bersegeralah engkau kepada ampunanku kata Allah bersegeralah kita bertobat kepada Allah kejar ampunan Allah itu jangan disia-siakan usia kita ini tidak ada manusia yang sempurna tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Maka Allah merindukan orang-orang yang senantiasa menyesali perbuatan dosanya dan membersihkan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mau bertobat, menyesali segala doda dosa-dosanya dan mau membersihkan dirinya. Apa artinya? bahwa ujian hidup kita di dunia terkadang membuat kita terpleset jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang menjadi aib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah memberi peluang kepada kita untuk bertobat. Apalagi kita lakukan dengan niat yang kuat dengan tobatan nasuha. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia kata Rasulullah yang tambah panjang usianya tambah bagus amal perbuatannya. Bertambah usianya tambah dekat dengan Allah. Tambah banyak sodakohnya. Tambah banyak dikirnya kepada Allah kata selalu dia melakukan menghisap dirinya, menghisap amalnya, menghisap hartanya. Yang dia tujukan bagaimana kemudian harapan hidupnya tidak lain adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Harapan meninggalnya, kembalinya kepada Allah tidak lain kecuali dalam keadaan muslim, artinya selamat dalam keadaan iman, dalam keadaan beramal soleh. Karena banyak manusia yang di penghujung hidupnya. Naudzubillah min Sehingga Rasulullah mengatakan wasarrun nas man umruhu wasa'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia kata Rasulullah. Mereka yang bertambah usia tapi tambah bejat. Mereka bertambah panjang umurnya tapi tambah jelek amal perbuatannya. Inilah yang disebut dengan su'ul khatimah. Naudzubillah min zalik. Bertambah usia tapi tambah jauh dengan Allah, tambah bakhil, Tambah sombong, tambah angkuh, naudzubillah Sebagai orang yang beriman kepada Allah, mari hindari itu. Berharap kita memperoleh derajat yang tinggi di hadapan Allah dengan memposisikan iman kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan satu gambaran orang-orang yang akan diangkat derajatnya di sisi Allah dan orang-orang yang beruntung dalam satu ayatnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah faulaika humul faizun. Orang yang beriman itu ialah orang yang mau merubah keadaannya, orang yang mau berhijrah dari sesuatu yang buruk kepada kepada kebaikan. Dari tempat yang tidak bagus kepada tempat yang baik dari kawan-kawan yang buruk menjadi kawan-kawan yang baik. Ini namanya hijrah. Kemudian dia berjuang di jalan Allah. Berjuangnya dengan apa? Bi amwalim wa ampusihim. Ketika dia punya harta, tidak pernah eman dia menggunakan hartanya untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Tidak sanggup dengan harta karena tidak punya maka dengan diri dan tenaga dan pikirannya dia gunakan untuk jihadu fisabilillah maka ketiga konsep ini dilakukan oleh orang-orang beriman Allah katakan a'zamu darajatan indallah Allah akan mengangkat derajatnya di sisinya Allah akan memuliakannya faulaika humul faizun itulah orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang mendapat keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala seringkali kita merasa orang beriman tapi tidak pernah berkarya, tidak pernah merubah keadaan diri kita, tidak pernah mau berkorban dengan harta, tapi berharap surganya Allah, berharap kemuliaan dari Allah tidak mungkin. Ayat ini gamblang untuk dipahami sebagai renungan kita untuk di hari esok. Bagaimana kita menjadi lebih baik dan terhormat. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah faulaika humul faizun orang beriman itu adalah orang yang mau merubah keadaannya tidak diam keadaan ekonomi keadaan politiknya keadaan kemasyarakatannya keadaan sosialnya dia rubah kepada jalan Allah semua itu berjuang di jalan Allah dia bersatu bersaudara dengan saudara imannya tidak hanya bersaudara sama organisasi, tapi dia bersaudara dengan saudara seimannya, masalah. Dia bangun perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Wi amwalihim. Kalau perlu dengan harta, masalah. Allah. Tidak punya harta dengan diri, dengan tenaga, dengan pikiran. Baru Allah katakan a'zamu darajatan indallah. Allah akan mengangkat derajat di sisinya faulaika humul faizun itulah orang-orang yang beruntung. Di penghujung tahun ini, tahun Masehi ini menjadi renungan buat kita semua untuk bermuhasabah. Dengan banyak-banyak kita berzikir kepada Allah. Menggunakan momen-momen penghujung tahun ini untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih dekat kepada saudara-saudara kita yang tidak punya. Segera lihat harta dan kita bagikan Segera kita lihat harta, kita kumpulkan, kita bantu saudara kita yang masjidnya sedang dibangun. Jangan sampai ngemis di jalan-jalanan. Dipertontonkan oleh dunia itulah orang Islam. Membangun tempat ibadah saja ngemis di jalan-jalan. Kalau kita mau jujur melihat peta umat Islam di Jawa Timur, masa Allah. Dengan infak saja jangan zakat. Tercukupi. Jangan sampai zakat. Apalagi kalau sadar zakatnya, masa Allah makmur umat Islam Jawa Timur persoalannya seringkali pula pengelolaan zakat kita nafsi-nafsi menampilkan kebanggaan kelompok masing-masing tidak satu Masya Allah saya pernah menghitung Masya Allah ratusan miliar nilai zakat umat Islam Jawa Timur tetapi karena pecah-pecah ada di organisasi ini, ada di organisasi itu, sehingga tidak terlihat. Inilah yang membuat kita berada di ujung kehancuran umat. Allah sudah mengingatkan kita semua, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah, jangan bercerai-berai. Tahukah kamu orang-orang yang berada di ujung api neraka itu? Yakni mereka-mereka yang senang bercerai-berai, membangga-gebanggakan kelompoknya. Ayat lain Allah mengingatkan kita, kita di umat muslim bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina ahawaikum. Sesungguhnya muslim ini bersaudara, maka berislahlah, berbaik-baiklah. Jangan saling menjegal apalagi saling menghalangi perjuangan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada doktrin yang sudah cukup lama berjalan yang tanpa kita sadari dan itu warisan Belanda kita dibuat pecah dibuat hancur dan itu kita tidak sadari bersama Alhamdulillah dalam dasar warsa tahun terakhir sudah mulai ada kesadaran tidak mengimani organisasi lagi kita dalam kehidupan kita karena selama ini iman kita banyak organisasi bukan Islam sehingga organisasi itu menjadi iman dan menjadikan kita kadang-kadang lengah kepada esensi Islam menjadi agama kita. Kita pernah dipertontonkan oleh dunia. Mengatur jadwal hari raya saja kita bingung. Mereka-mereka para minhum menanyakan, itu loh orang Islam menentukan hari raya saja berbuka, Masya Allah. Sampai ada dua tiga hari yang tidak sama dalam pelaksananya. Kenapa tidak kita kembali kepada Allah dan Rasulnya? Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri. Tapi kita mengimani organisasi. Ini persoalan kita. Hancur Islam. Dan ini sengaja dikembangbiakkan oleh aktor-aktor Yahudi di belakang kita. Maka kepada siapapun kita para pemimpin umat, mari kembalikan Islam ini Balikan organisasi itu kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Jauhkan wa'ijabul mar'i binafsihi. Ujub kepada diri sendiri. Yang merasa hebat, merasa paling besar dan sebagainya. Masya Allah. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Mengakhiri tahun masa ini, kita sebentar lagi berpindah kepada tahun maseri 2018. Kita berharap Mulai dengan titik iman yang kuat. Bismillah tawakal Allah. Mohon ridho kepada Allah agar usia kita ini barokah. Hidup kita memberi manfaat kepada kehidupan umat. Saling memaafkan di antara kita. Bangun keluarga yang kuat. Ajarkan anak-anak kita berekonomi yang bagus. Kita sadar nggak? Dari ujung Aceh sampai ujung timur-timur peta wilayah-wilayah strategis bukan lagi milik kita bukan lagi milik kita 150 orang terkaya di Indonesia ini hanya dua orang pribumi masalah. mengapa yang kita diingatkan oleh Allah diingatkan oleh Rasulullah bekerjalah kamu sekuat tenaga seolah-olah hidup selama-lamanya dan beribadah pula kamu sekuat tenagamu seolah-olah engkau akan mati besok i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada akhiratnya li akhiratika ka'annaka tamutu goda tapi kenapa menjadi gagal kita Masya Allah kita lihat Surabaya Masya Allah kita gagal dan kita kalah karena konsep doktrin kita salah kepada anak-anak kita Hajarkan dia menjadi orang yang mampu dan berekonomi kuat. Jangan katakan kepada mereka dunia itu tidak penting, dunia itu tidak dibawa mati. Ini doktrin yang salah yang membuat anak-anak kita selalu pesimis dalam kehidupannya. Kuasai dunia itu, kuasai harta itu sebagai jembatan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Banyak hal yang ingin saya sampaikan dalam lumuran khutbah yang singkat ini. Tapi paling tidak mari jadikan kita ke depan umat muslim yang kuat, bersaing secara sehat dengan siapapun tanpa kemudian kita menyalahkan mereka. Tanpa kemudian kita harus iri kepada mereka, tapi kita harus banyak mengevaluasi tentang perjalanan hidup kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun indah sekali firman Allah ini hei orang-orang yang beriman bertakwalah kamu senantiasa kepada Allah dan hendaklah mengevaluasi dari apa yang telah kamu lewati di kehidupan ini Allah ingatkan kepada kita sekalian demikianlah nungan khutbah singkat ini mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita sekalian memberkahi umur kita memberkahi bangsa dan negara kita Barakallahu walakum fil Qur'anil Adim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal intisami bihablillahil matin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in.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 والمؤمنين والمؤمنات الأخياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنه Wafil fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim fadhkurullahal azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa akbar